اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain ucapan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tak satu pun orang yang dapat memberikan hidayah kepadanya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun karena hidayah itu ada di sisi Allah dan Allah lebih tahu siapa orang-orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah semoga kita yang ada di masjid ini senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya. Manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan. Manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, duafa dan anak yatim. Manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya dan insyaallah Allah kita yang hadir di sini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masya muslimin rahimakumullah. Tidak kurang ribuan kali para khatib Jumat selalu menyampaikan dan mengingatkan di antara khutbahnya dengan ungkapan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ada hubungan yang sangat erat antara perilaku seseorang dengan kualitas sholatnya. Kalau orang ini memiliki kualitas sholat yang baik, maka sudah pasti perilakunya pun akan baik. Kalau kita menemukan ada seorang yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak memiliki perilaku yang baik, jangan-jangan kualitas sholatnya dalam kondisi menurun. Yang kedua jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya memberikan sebuah warning kepada kita semua dengan sebuah ungkapan awwalu ma yuhasabu li'abdihi liyaumil qiyamah as-salah. Pertama kali yang diaudit oleh Allah, yang diperiksa oleh Allah nanti di hari kiamat yaumul hisab itu adalah salat. Kalau salatnya baik maka baik semuanya. Kalau salatnya buruk maka buruk semuanya. Dia menjadi sebuah barometer yang akan menentukan kita termasuk ashabul jannah atau ashabun nar. Kita akan bakal menjadi penghuni surga ataupun penghuni neraka. Salat memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Yang ketiga aja mas kalian di dalam sebuah hadis lain disebutkan As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarokaha faqad hadamad din. Barang siapa salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat maka dia menghancurkan agama. Terdapat hubungan yang sangat jelas antara kemuliaan dan kehancuran sebuah agama tidak lepas daripada sejauh mana kualitas ubudiah dan kualitas sholat kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seorang presiden kemudian memanggil salah satu dari sekian banyak menteri sebagai pembantunya untuk menghadap secara langsung empat mata, tidak ada orang lain. Dan dipanggil menghadap di ruangan yang sangat khusus, ruang istimewa, ruang kepresidenan Sang presiden memberikan sebuah perintah dan instruksi kepada menteri tersebut. Sudah bisa dipastikan perintah itu pasti perintah yang sangat penting, sangat strategis. Tidak mungkin instruksi itu strategis kalau tidak disampaikan secara khusus. Di tempat yang khusus. Begitulah jamaah sekalian. Allah untuk memberikan instruksi sholat meminta Muhammad untuk berhadapan secara langsung. Tidak melalui malaikat Jibril, Allah meminta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap langsung naik ke atas Sidrotil Muntaha. Tidak ada siapapun kecuali hanya antara Allah dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malaikat pun, malaikat pun tidak terlibat di dalamnya. Berarti pesan dan instruksi yang diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad itu adalah pesan yang sangat penting dan pesan itu adalah sholat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lantas kenapa sampai hari ini kita menemukan sebuah fakta, sebuah fenomena? Tidak sedikit kaum muslimin yang menunaikan dan melaksanakan sholat, tetapi kita tidak mendapatkan perubahan yang signifikan di dalam kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan pekerjaannya, kehidupan bisnisnya, bahkan kehidupan bangsa dan bernegara. Sudah pasti kesalahan bukan terletak pada sholatnya, tetapi orang yang melakukan sholat itu sendiri. Belum mencapai standar yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Mu'minun memberikan sebuah jawaban kepada kita jamaah sekalian. Bahwa yang disebut mukmin yang sukses. Qada aflahal mu'minun. Mukmin yang sukses itu memiliki ciri-ciri. Dan ciri pertama yang disebutkan Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat kedua adalah alladzina fi salatihim khasyi'un. Ciri pertama seorang mukmin yang dikatakan sukses itu adalah orang yang sholatnya khusyuk. Diperkuat juga surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang illal khasyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk maka kita bisa tarik sebuah pemahaman. Maka barang siapa di antara kita menjalankan sholat dengan khusyuk, maka sholat khusyuk itu akan membantu memberikan solusi terhadap problem yang kita alami. Masya muslimin rahimakumullah. Dua tahun khotib pendidikan di sekolah penerbang Curug Civil Aviation Academy. Lima tahun menjadi dosen untuk para penerbang dan flight engineer kami membahas, kami menyampaikan sebuah ilmu yang dinamakan aerodinamika. Salah satu di antara sekian banyak wawasan yang kami berikan kepada para siswa itu adalah pesawat terbang itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah fixed wing aircraft, pesawat bersayap tetap. Semacam Boeing ataupun Airbus. Sedangkan yang satu lagi disebut dengan istilah rotary wing aircraft. Pesawat bersayap putar. Helikopter. Apa perbedaan antara kedua jenis pesawat ini? Pesawat bersayap tetap take off dan landingnya bersifat parabola. Tetapi yang menarik ya mas kalian, helikopter, pesawat bersayap putar, take off dan landingnya tidak secara parabola, tapi dia secara vertikal. Ini yang disebut dengan istilah hovering. Hovering itu adalah naik secara perlahan-lahan secara vertikal. Terus ke atas. Ini disebut hovering. Selepas Rasulullah menunaikan Isra dan Mi'raj, beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, engkau nabi, engkau rasul mendapatkan keistimewaan untuk bertemu dengan Allah." Engkau bisa miras ke Sidratul Muntaha. Lantas bagaimana kami-kami ini, kaum muslimin yang bukan nabi dan rasul? Kemudian beliau memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu mi'rajul mu'min." Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Dengan kata lain jamaah sekalian, kalau kita menunaikan salat dengan khusyuk, Ketahuilah, saat itu kita sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma perbedaannya kalau dulu Nabi Muhammad mi'raj secara fisik, maka kita dalam salat yang khusyuk mi'rajnya secara rohani. Organ tubuh kita, kaki kita tetap ada di bumi, tetapi yang menghadap kepada Allah adalah ruhnya kita. Kita berdialog dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah secara psikologis kalau kita berada dalam sebuah ketinggian, kemudian kita melihat yang ada di bawah, maka kita akan menyimpulkan semua yang ada di bawah itu adalah kecil. Begitulah seorang yang sholat dengan khusyuk. Pada saat dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian dia fokus dan konsentrasi untuk khusyuk kepada Allah, maka dia sedang melakukan hovering. Dia naik ke atas, terus dia naik ke atas. Sampai pada satu titik dia melihat ke bumi, maka semua yang ada di bumi itu kecil. We don't care how big or small the problem is. Kita tidak pernah peduli besar dan kecilnya masalah. Tapi yang harus kita pedulikan seberapakah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisi kita ada di bawah, maka semua masalah itu jadi besar. Tapi sebaliknya, kalau posisi kita ada di atas, mendekat kepada Allah, mendekat ke langit, maka semua yang besar itu menjadi kecil. Bukan berarti masalah itu tiba-tiba simsalabim menjadi kecil, tidak. Tetapi mental kita dalam menghadapi permasalahan itu jauh lebih optimal karena kita memandang itu semua adalah kecil. Ini yang pertama jemaah sekalian. Maka sudah pasti orang yang sholat khusyuk itu mempunyai cara berpikir yang optimis. Dia tidak pernah pesimis. Dia selalu punya harapan dalam menghadapi berbagai macam situasi yang sulit. Sekalipun dia berhutang miliaran rupiah, Sekalipun dia sudah dihampir di ujung daripada perceraian dengan pasangan hidupnya. Dia pada satu titik kejenuhan di dalam mengikuti pekerjaan sehari-harinya. Dia sudah tidak kehilangan akal dan gagasan untuk menemukan bagaimana cara membuat usahanya itu berhasil. Dia sudah kehilangan akal bagaimana cara mendidik anak-anaknya yang sulit dikendalikan. Dia tidak mengalami krisis tetap dia punya optimis. Kenapa? As-salatu mi'rajul mukmin. suatu itu naik ke atas. Maka semua itu akan dilihat dengan kecil. Ya, mas kalian pada saat yang bersamaan, kalau orang itu sholat khusyuk, dia selalu berada di atas ruhnya, maka semua yang ada di bumi itu dipandangnya adalah kecil. Harta kecil, jabatan kecil, popularitas kecil. Kenapa? Kita sudah punya komitmen. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kenapa hari ini harta menjadi besar? Karena Allahnya kecil. Kenapa jabatan menjadi besar? Karena Allahnya kecil. Tapi kalau Allahu Akbar benar-benar kita lakukan secara komitmen dan konsisten, maka otomatis al-mal itu adalah sagir. Harta itu kecil. Jabatan itu kecil. Popularitas itu kecil. Karena yang besar itu adalah Allah. Ini hukum, hukum sebab akibat. Kalau kita sudah membesarkan Allah, otomatis tidak usah disebutkan yang lain bakal kecil. Jadi kalau kita membesar-besarkan uang, kita membesar-besarkan jabatan, kita membesar-besarkan popularitas, itu artinya pada saat yang sama kita mengecil ngecilkan Tuhan. Jamaah sekalian yang hari ini masih mendewa-dewakan harta, jabatan, popularitas, maaf, perlu kita pertanyakan kembali bagaimana sikap kita menganggap Allah itu sebagai Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang kedua jamaah sekalian, di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karang Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dalam perang Khandaq perang dilaksanakan esok hari malam itu kaum muslimin bertenda satu malam. Beliau manggil para sahabat untuk melakukan hirosah, patroli ronda dibagi tiga shift per 8 jam. Pesan Rasulullah, jagalah tenda kaum muslimin jangan sampai ada infiltrasi penyusupan dari pihak musuh. Baik ya Rasulullah. Rasulullah pun tidur. Tengah malam tiba-tiba ada suara yang mencurigakan. Secara logika akal sehat ya mas kalian, Yang pasti sudah sampai duluan di suara yang mencurigakan itu adalah pasti adalah petugas ronda atau petugas jaga. Tapi aneh jamaah sekalian, justru yang sampai di tempat suara itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau mengatakan, sudah saya periksa, tidak ada apa-apa, tenang saja. Sahabat bingung. Tadi kami lihat Rasulullah sedang tidur. Bagaimana mungkin beliau sampai lebih dulu di tempat suara itu sementara kami sedang berjaga? Pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana cara Rasulullah tidur pada waktu itu? Para ahli di bidang psikoneurologi memberikan sebuah jawaban. Ketahuilah Nabi Muhammad tidurnya itu adalah tidur teta. Dalam ilmu tentang neurologi science, kita mengenal ada frekuensi gelombang otak ada empat. Yang pertama adalah delta. Frekuensi gelombang delta itu berkisar antara 0 sampai 3,5 Hz. Kondisi delta itu kondisi di mana manusia sedang tidur. Dia tidak mengetahui apa-apa kalau dalam kondisi tidur. Maka ketika jamaah mendengarkan khutbah Jumat, dalam kondisi tidur itu kondisi delta. Dia tidak mendengarkan apa-apa. Yang kedua adalah beta, 14 sampai 25 Hz kondisi saat manusia sedang sadar. Saat inilah jamaah ini berada dalam kondisi beta, mendengarkan khutbah dengan analisa dan logika yang dia miliki. Di bawahnya lagi ada alfa, 7,5 sampai dengan 14 hertz, kondisi bawah sadar, hipnosis. Yang menarik adalah di bawah alfa masih ada satu lagi yang disebut dengan theta, 3,5 sampai dengan 7 hertz menurut para ahli di bidang psikologi, kemampuan otak, gelombang otak yang bersifat beta 20% maksimal. Kemampuan seseorang dalam mengembangkan frekuensi gelombang otak alfanya itu punya kemampuan 8 sampai dengan 10 kali lipat dari beta. Tapi yang luar biasa ketika seseorang mampu mengembangkan zona peta ini, maka kekuatannya adalah unlimited, tidak terbatas. Di dalam dunia kedokteran, kita mengenal ada yang namanya hormon endorfin, hormon adrenalin, hormon kortisol. Kalau orang mengembangkan kemampuan sadarnya, maka yang bekerja dan berproduksi adalah hormon kortisol. Daya hafalnya, daya analisanya semakin meningkat. Tapi kalau dia mengasah alam bawah sadarnya, maka dia sedang mengaktifkan hormon adrenalin yang meningkatkan produktivitas dan efektivitas sebuah perusahaan. Yang luar biasa ketiga, jamaah sekalian. Ketika orang itu mampu mengoptimalkan gelombang tetanya, maka dia menghasilkan hormon endorfin. Apa itu hormon endorfin jamaah sekalian? Seorang ibu yang sesar melahirkan dalam kondisi tidak normal, maka perutnya akan dibedah dengan menggunakan pisau. Kenapa sang ibu tidak merasa sakit ketika perutnya itu dipotong-potong? Karena sudah disuntikkan sebuah cairan yang mengandung endorfin, namanya adalah morfin. Kenapa beliau tidak sakit? Karena sakit itu dikalahkan dengan nikmatnya dan sensasi morfin itu. Jamaah sekalian, ini yang luar biasa. Umat Islam tidak butuh morfin untuk mendapatkan sensasi kenikmatan. Orang yang menjalankan sholat khusyuk mampu melahirkan hormon endorfin yang luar biasa. Maka bisa dipastikan orang yang sholat khusyuk dia tidak pernah merasa kecewa dengan masalah yang menimpa dia. Bebannya, beratnya beban yang diamalkan dalam kehidupan, sulitnya kehidupan terkalahkan dengan sensasi yang dia dapatkan dari hormon endorfin yang diproduksi melalui sholat khusyuk. Ini yang luar biasa. Lantas bagaimana cara sholat, bagaimana cara Rasulullah itu tidur tadi dihubungkan dengan sholat? Tidur teta itu adalah tidur yang mengistirahatkan semua organ tubuh kita kecuali hanya satu. Matanya istirahat Nabi, telinganya pun istirahat, tangan dan kaki beliau istirahat, semua seluruh organ tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut semua istirahat. Hanya satu yang disisakan tidak istirahat. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun. Apa itu? Hati. Hati beliau tidak tidur. Tetap berzikir kepada Allah. Alladzina yakuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sebuah laptop bisa terhubung dengan internet ketika ada modem. Saat modemnya on, maka kita akan connecting kepada internet. Tapi maaf, secanggih apapun laptop, ketika modemnya di off-kan, maka disconnecting, tidak akan dia terhubung dengan internet. Dia tidak bisa online. Ketahuilah jamaah sekalian, untuk memastikan hubungan yang terus-menerus kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mohon modem kita diaktifkan. Apa itu? Hati. Mari aktifkan dan onkan selalu modem hati kita. Insya Allah kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pentingnya kita terhubung dengan Allah? Pentingnya adalah di saat kita mengalami kesulitan dan kekurangan, di saat kita mengalami kelemahan, terkoneksi dengan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuat, kita akan mendapatkan energi kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat kita sedang dirundung kemiskinan, kita terhubung dengan Allah yang Al-Ghani, yang Maha Kaya, maka tersalurkanlah energi kekayaan dari Allah kepada kita. Barang siapa yang dekat dengan tukang minyak wangi, dia akan kecipratan wanginya. Barang siapa yang dekat dengan yang maha kaya, dia akan mendapatkan kekayaannya. Barang siapa yang dekat dengan maha ilmu, maka dia akan mendapatkan keilmuannya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alim, al-hakim, al-ghani, al-razak, dan seterusnya. Satu hal lagi jamaah sekalian. Dalam ilmu fisika, kita mengenal ada yang namanya gravitasi. Selama ini kita memahami gravitasi hanya bersifat fisik. Tidak. Al-Quran berbicara gravitasi bumi bukan hanya fisik tetapi juga mental. Surat Al-A'raf ayat 175 sampai dengan ayat 176 mengatakan. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la biha walakinnahu akhlada ilal ardh jadi kisahnya panjang sekali, kisah tentang seorang ulama yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat Allah, kemudian setan masuk ke dalam dirinya, akhirnya dia menjadi sesat. Padahal sebenarnya kata Allah, aku ingin angkat derajat sang ulama itu di hadapanku kata Allah. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Walakinnahu akhlada ilal Karena si ulama itu lebih tertarik dengan gravitasi mentalnya bumi. Jemaah sekalian, kenapa orang suka uang? Pada uang itu hanya sebuah logam yang disepakati saja. Kenapa orang suka uang? Itu hanya sebuah kertas saja yang disepakati. Bahwa ini seribu, ini sepuluh ribu, ini seratus ribu. Coba anda robek uang seratus ribu, dia tidak ada gunanya. Hanya sebuah kertas. Kenapa orang suka dengan uang? Karena uang itu memberikan daya tarik gravitasi mental. Kenapa orang suka perhiasan? Padahal dia hanya sebuah batu yang disepakati. Sehingga harganya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Itu hanya sebuah batu saja. Kenapa dihargai? Karena tadi ada gravitasi mental yang dimiliki oleh bumi ini. Kalau kita kembali kepada teori fisika, kita bisa lepas dari gravitasi bumi apabila kita lepas dari orbit bumi. Selama belum ada kita belum sampai kepada gravitasi di luar orbit bumi, maka semua akan jatuh ke bawah. Setiap benda yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah karena efek gravitasi bumi, ada daya tarik bumi. Tapi ketahuilah jamaah sekalian kalau ada sebuah jenis pesawat yang mampu melewati kecepatan daripada orbit bumi, maka dia akan melesat dan tidak lagi dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya ketika kita berada di bulan. Di bulan tidak berlaku gravitasi. Maka semua benda yang dilempar ke atas pasti dia melayang. Kenapa dia melayang? Tidak lagi terikat oleh gravitasi bumi. Orang yang sholat khusyuk, dia lepas daripada gravitasi mentalnya bumi. Sehingga dengan mengalami satu kondisi, melayang. Dia mengalami ekstasi, mengalami sensasi dalam ibadah yang mengalahkan semua jenis kenikmatan yang pernah ada di muka bumi ini. Dia sudah mulai tidak lagi dipengaruhi oleh daya tarik bumi. Harta, tahta, wanita, cinta, dan berita sudah tidak lagi menarik di mata dia. Sekalipun dia orang kaya, Sekalipun dia orang punya jabatan, semua itu tidak menarik lagi di hadapan dia. Kenapa? Dia sudah melayang. Bagaimana dia bisa melayang? Karena dia sudah lepas, lepas dari orbit bumi. Bagaimana supaya mencapai orbit bumi? As-salatu mi'rajul mu'min. Kita sholat bukan sekedar jasmaninya saja. Kita sholat bukan sekedar akalnya saja. Kita sholat bukan sekedar perasaan saja. Tapi sholatkan juga ruh kita. Dalam kitab at targib at targib Syekh Imam Ziri disebutkan hadis kutsi. Riwayatnya Hasan ketika hambaku menghadap kepadaku. Setiap ucapan dari mulutnya, maka aku akan jawab. Ketika seorang hamba pada saat salat mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka aku menjawab, hambaku memujiku. ar rahmanur Rahim, hambaku menyanjungku. Malik Yomidin, hambaku memuliakan. Begitu seterusnya sampai walad dolin amin. Allah selalu menjawab ucapan kita. Itu dengan catatan. Ketika kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita berkomunikasi, kita bertanya kepada seorang dan orang itu ada di hadapan kita, pasti kita mendapat jawaban langsung. Tapi maaf, kalau kita sedang berbicara dengan seseorang, orang itu tidak ada di hadapan kita, dia ada di tempat lain, tidak ada jawaban. Karena dia tidak tahu pertanyaannya dan tidak tahu komunikasi apa yang sedang dibicarakan oleh kita. Itulah perumpamaan orang yang sholat khusyuk. Ruh dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kecepatan saya itu adalah kecepatan cahaya itu 300 ribu kilometer per detik, yang dipandang sebagai kecepatan yang paling tinggi di dunia. Maaf, perlu kita koreksi. Kecepatan yang tinggi bukan kecepatan cahaya, kecepatan ruh. Kecepatan ruh itu melebihi berkali lagi lipat daripada kecepatan cahaya. Maka sangat bisa dimaklumi ketika ada seorang ulama yang soleh, seorang yang aulia, tidak mustahil pada saat ini dia berada sebuah tempat, pada saat yang lain ruhnya menghadap kepada Allah dalam hitungan sepersekian detik dia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ruhnya yang berhadapan dengan Allah, bukan fisiknya. Jemaah sekalian, kalau kita membayangkan kalau ini bisa diterapkan di dalam sebuah perusahaan, kalau kita bisa terapkan sholat khusyuk ini dalam sebuah lembaga, apalagi lembaga itu adalah lembaga pemerintahan, saya membayangkan Indonesia, bukanlah Indonesia yang kita lihat hari ini. Allahu Akbar. Semua persoalan yang menimpa bangsa ini kita pandang dengan cara optimis. Tidak pernah pesimis. Kita selalu meyakini karena kita selalu connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu ada energi yang maha dahsyat yang dikirimkan Allah buat kita semua. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakulahu kun fayakun. Sesungguhnya ketika Allah punya kehendak cukup dengan kun fayakun, maka semua jadi dan terjadilah. Hutang pun bisa lunas. Jodoh pun kita dapat. Karir pun melesat bisnis pun laris. Kenapa? Karena kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, modem kita selalu dionkan kepada Allah.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 إنك رافور رحيم اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين اللهم انصر للمجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر